kebahagiaan yang diperoleh oleh seorang hamba itu ada dua macam ya. ya insyaallah para hadirin yang pada pertemuan yang lalu hadir insyaallah masih mengingatnya ya. kebahagiaan yang pertama adalah kebahagiaan yang hissiyah kebahagiaan yang bisa dipanca indera ya. yaitu kebahagiaan dengan terpenuhinya segala sesuatu yang diinginkan baik dari tempat tinggal makanan, minuman, pakaian ataupun kendaraan dan yang lainnya dan juga ada kebahagiaan yang hakiki ya kebahagiaan yang itu adalah saadatun nafsi ya kebahagiaan jiwa seseorang yang mana kebahagiaan nafsi ini ya kebahagiaan yang kaitannya dengan jiwa seseorang ini tidak bisa dipanca indra ya tidak bisa dilihat atau dirasakan oleh orang lain dan yang merasakan adalah orang-orang tersebut dan kebahagiaan hati atau jiwa ini akan diperoleh bagi orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dan orang-orang yang beramal soleh maka oleh karena itu sudah sepantasnya bagi kita untuk senantiasa berusaha mewujudkan kebahagiaan ini ya kebahagiaan baik yang sifatnya hisi ataupun nam sifatnya nafsi ya. ya dikarenakan perkara tersebut ya perkara yang dituntut oleh setiap orang merupakan perkara yang sangat berharga terlebih lagi kebahagiaan yang jenis kedua tadi maka oleh karena itu insya Allah pada kesempatan kali ini ya kita akan membaca sebuah hadis yang mana ini adalah merupakan bimbingan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang dengannya seseorang akan meraih kebahagiaan juga. Maka tema ya yang akan kita angkat pada pertemuan kali ini adalah jalan atau cara untuk meraih kebahagiaan. Telah disebutkan suatu hadis di dalam kitab Buluhul Maram ya. Kitabul Jami di dalam Kitabul Jami Babul Adab bab yang berkaitan dengan adab ya. Mu'alif rahimahullah menyebutkan sebuah hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu an yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim. Beliau mengatakan Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu dan dari Abu Hurairah radhiyallahu an qala beliau berkata qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Unzuru ila man huwa asfala minkum." Unzuru ila man huwa asfala minkum. Lihatlah oleh kalian terhadap orang-orang yang berada di bawah kalian dari sisi dunianya. Wala tangzuru ila man huwa fawqakum dan janganlah kalian melihat terhadap orang-orang yang dari sisi dunia lebih tinggi daripada kalian. Fahuwa ajdaru an la tazdaru ni'matallahi alaikum. Maka perkara yang demikian yang dibimbingkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini lebih pantas untuk seseorang ya, agar dia tidak meremehkan nikmat yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan kepada mereka. Maka perkara ini harus kita amalkan, ya. Kita tidak boleh untuk melihat kepada umat manusia yang berkaitan dengan sisi dunianya terhadap orang-orang yang lebih tinggi. Namun kita hendaknya melihat kepada orang-orang yang tingkatannya lebih rendah dari kita. Dikarenakan yang demikian, kita akan merasa lebih puas, ya, merasa senang atas pemberian-pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kita akan bersyukur kepadanya dan hati kita akan merasa tenang dan tentram. Sehingga dengannya seseorang akan merasa bahagia di dunia ini. Yang dengannya seseorang akan menghantarkan untuk mendapatkan kebahagiaan di di akhirat. Dan hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Ada beberapa faidah yang bisa kita ambil dari hadis ini. Yang pertama adalah at-tuma'ninatul qalbiyah la tahsulu illa bi husnin nadhari wal qanaati bima qasamallahu lil abdi. Nah, perhatikan bahwasanya ketenangan hati ya, kenyamanan hati itu tidak akan diperoleh oleh seseorang melainkan dengan baiknya pandangan ya. Baiknya pandangan. Dalam bahasa Arab husnul nawar wal qanaah dan dengan seseorang merasa qanaah merasa cukup atas pemberian-pemberian dari Allah Subhanahu wa taala atas apa-apa yang Allah bagi untuk dirinya. Fa idza qana'a nafsuhu wa alhama syu'urahu bi ni'amillah ta'ala alaih hasalat lahu rahatun nafsiyah. Maka apabila seseorang hatinya telah merasa cukup ya atas pemberian-pemberian dari Allah Subhanahu wa taala dan tidak senantiasa merasa kurang ya, atas pemberian dari Allah Subhanahu wa taala maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kepada hatinya tersebut ya kenikmatan ya, berupa kelapangan dada ya, kelapangan jiwa makni natul kolbiyah dan hatinya akan senantiasa merasa tenang dan tentram. Wa bimakosamallahu bima qasamallahu lahu sehingga dia akan merasa ridho dan rela atas pemberian Allah Subhanahu wa taala. Fala tatmahu nafsuhu fi umuri dunya ila man huwa a'la minhu. Dan hendaknya seseorang jiwanya tidak merasa tamak dan rakus ya tidak merasa apa tamak dan rakus terhadap perkara-perkara yang kaitannya dengan urusan dunia ya kaitannya dengan harta benda maka hendaknya seseorang la tatmah ya tidak merasa nam rakus ya tamak terhadap perkara-perkara yang berkaitan dengan dunia ya sehingga dia senantiasa melihat ilaman hum a'laminhu melihat kepada orang-orang yang lebih tinggi kedudukannya darinya kaitannya dengan perkara-perkara dunia wala tamtaddu ainahu ila man hum fauqahu fiha dan hendaknya seseorang dia tidak memanjangkan pandangannya kepada orang-orang yang nah, lebih di atasnya dari sisi dunianya. Wa idza fa'ala dzalik maka apabila seseorang menjalankan bimbingan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tersebut ya melihat kepada orang-orang yang berada di bawahnya dari sisi dunianya ya hasalalahu rahatul qalbi maka dia akan mendapatkan apa kelapangan hati wati ibn nafsi dan akan ya menjadi baik jiwanya dan jiwanya akan menjadi baik wahana atau aish dan kehidupannya pun akan menjadi nah, bahagia ataupun senang. Nah, jadi bimbingan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ini menghantarkan seseorang kepada kebahagiaan hidup ya, di dunia ini. Sehingga seseorang akan senantiasa merasa cukup puas dengan apa saja yang Allah berikan kepadanya. Ketika diberikan harta yang banyak melimpah, dia puas, senang dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak lalai bahwasanya hal itu adalah merupakan karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dia menggunakan harta tersebut untuk ketaatan kepada Allah ya tidak senantiasa menahannya namun dia infakan, dia sodakohkan ya untuk kepentingan Allah subhanahu wa ta'ala berbeda halnya dengan orang-orang yang tidak pernah merasa cukup sekalipun sudah diberi harta yang banyak namun dia masih merasa kurang sehingga dia sedikit untuk berinfak sedikit untuk bersodakoh bahkan terkadang tidak sama sekali dikarenakan merasa dirinya ya masih merasa tidak cukup wa illa fa innahu mahma hasal wa mahma zadat umuruhu dunyawiyah fa innahu sayajidu man huwa ahaddu minhu dikarenakan apabila dia tidak menjalankan bimbingan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam betapa banyak pun yang dia peroleh ya betapa banyak pun bertambah hartanya ya bertambah urusan dunianya maka sesungguhnya dia akan senantiasa mendapati orang-orang yang masih berada di di atasnya dari sisi dunianya ya nah dikarenakan orang-orang yang di dunia ini ya diberikan rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala bertingkat-tingkat ya mungkin seseorang merasa dirinya ya sudah diberikan harta yang banyak ya masih ada orang yang lebih diberikan harta yang lebih banyak lagi ya di atas orang yang kaya masih ada yang lebih kaya ya sebagaimana orang yang fakir ya ketika dia merasa dirinya fakir di sana masih banyak orang-orang yang lebih fakir dari dirinya kemudian fala yazalu fi syaqa'i maka orang-orang yang pandangannya diarahkan kepada orang-orang yang lebih tinggi ya dari sisi dunianya maka hatinya akan merasa sengsara ya tidak merasa tentram dan bahagia wa ta'abidumirin dan badannya akan senantiasa letih capek ya dikarenakan dia senantiasa berusaha capek, lelah, letih, ya. Dan kehidupannya ini akan ya sia-sia dikarenakan dia lalai dari mempersiapkan dirinya untuk kehidupan yang baqiyah, yang kekal, yaitu kehidupan di di akhirat. sa'adatihi daimah dan dia lalai dari kebahagiaan yang enam akan senantiasa dirasakan kebahagiaan yang hakiki kelak di akhirat. Dikarenakan seseorang yang dia tidak pernah merasa puas, dia tidak akan ya bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Nah, telah disebutkan dalam hadis ya bahwasanya di sana ada dua golongan yang tidak pernah merasa puas. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man humani lan yasba'ani humun fid dunya la yasba wa humun fil ilmi la yasba kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadisnya ada dua golongan ya ada dua golongan atau dua kelompok <clears throat> dari kalangan umat manusia yang tidak pernah merasa puas ya siapakah dua golongan tersebut Golongan yang pertama adalah seseorang yang tidak pernah merasa puas di dalam urusan dunia. Ya. Sudah dapat satu lembah emas, masih pingin. ya satu lembah emas yang berikutnya. Sebagaimana disebutkan dalam hadis, "Laukana libni Adam wadiyan min dhahabin ahabba an yakuna lahu wadiyan." Kalau seandainya saja ya Ibnu Adam yaitu manusia telah mendapatkan satu lembah dari emas min zahab maka niscaya dia lebih suka ya cinta untuk mendapatkan ya enam dua lembah emas ya walan yamla afahu illa turab dan tidak akan yang eh, tidak ada yang bisa memenuhi mulutnya ya cita-citanya kesenangannya tersebut di dalam mengumpulkan harta illa turab kecuali apa tanah maksudnya selama dia masih hidup dia tidak akan pernah merasa puas ya senantiasa mencari yang namanya harta ya hal-hal yang berkaitan dengan dunia memperbanyak kendaraan ya nah memperbagus rumahnya nah, senantiasa mencari harta untuk kesenangan dunianya dan tidak pernah merasa puas sampai nah, tanah menutup mulutnya yaitu sampai meninggal dunia dan ini adalah merupakan dosa ya perkara dosa sehingga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menutup hadisnya wa yatubullahu ala man taba dan Allah Subhanahu wa taala nah, akan menerima taubat bagi orang-orang yang mau bertobat kepadanya ya. Kemudian kelompok yang kedua, golongan yang kedua yang tidak pernah merasa puas adalah manhumun fil ilmi la yashba yaitu orang-orang yang tidak pernah merasa puas di dalam urusan ilmu ya nah dikarenakan yang namanya ilmu ya amiku bahrihi sangat dalam lautannya ya sangat luas ya lautannya dan ilmu yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita hanyalah sedikit ya seandainya umur kita kita curahkan seluruhnya untuk mencari ilmu maka niscaya ya kita tidak bisa untuk mencapai seluruh dari ilmu tersebut ya kita hanya mendapatkan sedikit dari ilmu maka oleh karena itu ya hendaknya kita berusaha untuk senantiasa semangat dan beristiqomah di dalam tolabul ilmi ya berusaha untuk mempelajari dari urusan agama kita aham fal aham dari perkara yang terpenting kemudian yang penting-penting berikutnya ya dikarenakan ini adalah merupakan kewajiban ya bagi setiap muslim dan muslimah kemudian faedah yang kedua yang bisa dipetik dari hadis tersebut An-Nabi sallallahu alaihi wasallam arsyada ummatahu ila tariqil qanaah bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam telah memberikan bimbingan arahan kepada umatnya untuk menempuh suatu jalan konaah ya merasa apa merasa cukup atas pemberian pembagian rizki dari Allah Subhanahu Wa Taala ya apapun yang Allah berikan kepada kita hendaknya kita merasa ridho rela dan bersyukur ya bukannya malah kita apa mengeluh ya sudah berusaha dari pagi ya bahkan ada yang berangkat sebelum subuh ya ke pasar ya pulangnya sore bahkan ada yang malam ya masih tidak pernah merasa puas atas pembagian dari Allah Subhanahu wa taala ya. Maka hendaknya kita apa? berusaha ya untuk senantiasa merasa qanaah cukup atas pembagian dari Allah Subhanahu wa taala sehingga hidup kita merasa tenang, tentram, ya. Kita bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan tenang pula, ya. Berbeda halnya dengan orang yang senantiasa berlomba-lomba mengumpulkan harta, ya. Ketika datang waktu sholat, terkadang masih di tempat kerjanya, ya. Terkadang ada yang menyempatkan untuk sholat, sholatnya terlalu cepat, tidak khusyuk, ya senantiasa teringat dengan pekerjaannya ya maka mudah-mudahan kita ya setelah mendengarkan bimbingan dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ini berusaha ya untuk menempuh bimbingan Rasulullah menempuh jalan konaah senantiasa merasa cukup atas pembagian dari Allah Subhanahu wa taala. Wadallahum ala manhaji ridha. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah membimbingkan kepada umatnya ya kepada jalan ar-ridho ya keriduan terhadap Allah Subhanahu wa taala. Fa amarahum an yanzuru fi amri dunyahum ila man huwa asfala minhum. Ya. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kepada mereka yaitu umatnya hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala di dalam urusan dunia mereka untuk melihat kepada nah, yang lebih rendah ya yang berada di bawahnya dari tingkat dunianya ya dari sisi keduniawiannya ya harta ya nah, baik itu uang nah, kekayaan kendaraan rumah ya nah ketika kita sudah diberikan rumah ya nah yang cukup untuk keluarga ya tidak bocor bisa untuk berteduh ya nah diberikan kecukupan dari sisi pakaian makan ya kita hendaknya bersyukur karena masih banyak orang-orang yang sudah berkeluarga belum memiliki tempat tinggal kekurangan pakaian ya kekurangan makanan ya maka hendaknya kita melihat kepada orang-orang yang lebih rendah dari kita dari sisi dunianya. Nah, berbeda dengan akhirat ya kalau di dalam permasalahan akhirat hendaknya kita apa melihat kepada orang-orang yang lebih tinggi tingkatannya wa aqallu minhum haddan fiha hendaknya kita melihat kepada mereka ya dari sisi orang-orang yang lebih sedikit bagiannya pada urusan dunianya fa innal abda mahmaftaqara fayajnam fasayajidu man huwa afqara minhu dikarenakan seorang hamba ya betapapun dia butuh terhadap urusan dunianya betapapun dia merasa fakir ya miskin maka sesungguhnya dia akan mendapati orang-orang yang lebih mas nah lebih miskin lebih fakir darinya wa mahma marido ya Fasayara man huwa asyaddu maradon. Nah, maka ketika seseorang ditimpa sakit, ya, ditimpakan ujian oleh Allah Subhanahu wa taala, hendaknya dia juga bersabar, ya. Merasa ridho atas ujian tersebut, ya. Betapapun dia merasa sakit dari ujian tersebut, rasa sakitnya maka di sana, nah, di sana masih ada orang yang tingkat kesakitannya lebih dibandingkan dengan dirinya. Wa in kana fa sayajidu man huwa a'dhamu minhu aha. Ya. Dan sesungguhnya betapapun seseorang merasa ya, aha itu maknanya juga penyakit ya. Maka niscaya dia akan mendapatkan orang yang lebih besar tingkat sakitnya. Wa ashadda balaan dan juga akan mendapatkan orang-orang yang ujiannya lebih berat dibandingkan dengan ujian yang Allah berikan kepadanya. Faida fa saya jidu an Allah ta'ala faddalahu ala kathirin mimman khalaqa tafdila. Maka ketika seseorang ya, mau untuk memperhatikan dengan teliti, memperhatikan dengan sedalam-dalamnya ya kaitannya dengan urusan dunia kehidupan di dunia ini maka sesungguhnya dia akan mendapatkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kemuliaan dan keutamaan kepada dirinya ya lebih dibandingkan yang Allah berikan kepada orang lain ya nah wa hadhihi al-haqimah maka inilah yang disebut dengan pandangan yang hikmah ya. yang penuh dengan kebijaksanaan satari hukolbuhu yang dengannya seseorang akan mendapatkan nah, kelapangan hati watas adu nafsuhu dan jiwanya akan merasa bahagia watazidu imanan birabbihi dan dengannya seseorang keimanannya akan bertambah terhadap siapa? Terhadap Robnya. Wa syukran lahu ala ni'amihi dan akan bertambah pula rasa syukurnya kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat-nikmat yang telah Allah berikan kepadanya ya baik nikmat yang nampak ya ataupun nikmat yang tersembunyi ya nah dikarenakan manusia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan bentuk yang sempurna ya diberikan dua mata, diberikan dua telinga, ya, dua kaki, dua tangan, ya. Nah, diberikan hidung, mulut, lisan, ya. Maka ini menunjukkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala telah memberikan karunia yang sangat besar kepada kita semua, ya. Kemudian wasabran ala ibtilaih. Dan seseorang ketika menambah ya ketika seseorang mampu untuk melihat dengan hikmah, memandang ya, kaitannya dengan perkara dunia ini dengan hikmah, maka seseorang akan bertambah kesabarannya. Ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan ibtila, ya memberikan cobaan. ibtigha ma indallahi taala dalam rangka untuk ya mengharapkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah merupakan hikmah yang agung bagi orang-orang yang mau untuk menjalani ya menjalankan bimbingan dari Rasulullah SAW. Alaihi Wasallam. Kemudian faidah yang ketiga ya faidah yang ketiga adalah kaitannya dengan untuk melihat kepada perkara agama ya kaitannya hal-hal yang berkaitan dengan ad-din agama ini. Amman nadaru fit ta'at wal qurubat bayam bagi an yang ila man hum a'la Maka seseorang ketika melihat kepada urusan ketaatan ya, dan al-qurubat perkara-perkara yang bisa mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala yaitu hal-hal yang berkaitan dengan agama ya Fayambari an yang ila manhum a'la minhu. Maka seyogyanya dia melihat kepada orang-orang yang tingkatannya itu lebih tinggi dari dirinya ya nah jangan malah sebaliknya melihat kepada orang-orang yang lebih rendah dari sisi agamanya nah wa an ya'tabira nafsuhu minal muqassirin dan hendaknya orang-orang yang muqassirin orang ya, orang-orang yang kurang di dalam beramal hendaknya dia ketika melihat kepada orang-orang yang lebih tinggi keadaannya dari sisi agamanya dia bisa mengambil pelajaran ya akan mengambil pelajaran yang dengannya dia akan lebih semangat lagi untuk menjalankan ketaatan dan mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala wa an yaghbitahum ala sabqihim dan hendaknya dia merasa ghibtah ya kepada orang-orang yang lebih dahulu ya di dalam menjalankan kebaikan-kebaikan. Apa yang dimaksud dengan ghibtah? Ya. Nah, ghibtah adalah menginginkan kenikmatan sebagaimana yang diperoleh oleh orang lain tanpa menginginkan kenikmatan tersebut hilang pada orang lain ya tersebut berbeda dengan hasad atau iri Adapun hasad, iri ataupun dengki adalah seseorang dia menginginkan untuk mendapatkan kenikmatan ada pada dirinya sebagaimana yang ada pada orang lain dan dia juga menginginkan untuk kenikmatan tersebut yang ada pada orang lain ini hilang ya atau pergi darinya. Nah, maka di sini seseorang yang dianjurkan adalah hiptoh ya. Menginginkan untuk bisa meraih kenikmatan yang ada sebagaimana pada orang lain tanpa menginginkan kenikmatan tersebut hilang pada orang lain. Kemudian wayajidda fil bihim dan hendaknya dia bersungguh-sungguh ya memiliki tekad untuk sampai ya pada tingkatan mereka ya menjumpai mereka di dalam menjalankan ketaatan-ketaatan dan di dalam mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Hal ini berdasarkan firman Allah taala di dalam surat Ali Imran wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ard uiddat lil muttaqin dan hendaklah kalian ya bersegera ya untuk meraih ampunan dari Allah Subhanahu wa taala dari Rabb kalian dan juga hendaknya kalian bersegera untuk meraih surganya Allah taala yang mana surga tersebut luasnya ya bagaikan langit-langit dan bumi ya sangat luas ya uiddat lil muttaqin yang disiapkan bagi orang-orang yang bertakwa ya maka bekal yang paling baik ya untuk meraih surganya Allah Subhanahu wa taala adalah at-taqwa ya sebagaimana Allah nyatakan wa tazawwadu fa inna khaira zad at-taqwa ya dan berbekalah kalian dengan ketakwaan dikarenakan takwa adalah merupakan sebaik-baik bekal seorang muslim yang dibawa menuju Allah Subhanahu wa taala dan juga berdasarkan firman Allah Ta'ala di dalam surat Al-Mu'minun. Ulaika, ulaika yusari'una fil khairat. Wahum laha sabiqun. Nah, kata Allah Subhanahu Wa Ta'ala menceritakan orang-orang yang berlomba-lomba di dalam menjalankan kebaikan dan ketaatan. Ulaika yusari'una fil khairat. Mereka itulah orang-orang yang bersegera di dalam meraih kebaikan-kebaikan. Wahum laha sabikun. Dan mereka itulah orang-orang yang memperoleh kebaikan, ya. Jadi orang-orang yang berlomba-lomba, ya. Nah, bersegera untuk meraih kebaikan, mereka akan diberikan kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Mereka akan diberikan pahala akan dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Maka hendaknya kita ya ketika melihat pada urusan agama amalan kebaikan, ketaatan ya perkara-perkara yang bisa mendekatkan kepada Allah Subhanahu wa taala hendaknya kita melihat kepada orang-orang yang lebih atas tingkatannya daripada kita ya. Sehingga kita akan lebih semangat lagi di dalam menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan juga berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Mutaffifin ayat yang ke-26 wa fi dzalika falyatanafasil mutanafisun dan hendaknya nah, seorang muslim nah, untuk berlomba-lomba ya untuk meraih hal tersebut ya apa hal tersebut ya hal tersebut yaitu yang disebutkan pada ayat-ayat sebelumnya ya antum bisa lihat pada ayat-ayat sebelumnya disebutkan tentang orang-orang yang dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala yang mendapatkan berbagai macam kenikmatan ya di surganya Allah Subhanahu wa taala. Maka yang demikian itu akan diperoleh bagi orang-orang yang nah, berlomba-lomba di dalam meraih kebaikan. Berlomba-lomba di dalam menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka hendaknya seseorang ya dia membekali di dalam amalannya itu ya keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala dan rasulnya ya untuk senantiasa bisa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala menjalankan perintah-perintahnya dan juga menjauhi larangan-larangannya nah telah datang dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya bersabda al mu'minul qawiyyu khairun wa ahabu ilallah minal mu'mini dhaif seorang mukmin yang kuat keimanannya ya itu lebih dicintai dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala dibandingkan dengan seorang mukmin yang lemah keimanannya ya maka betapa butuh kita terhadap apa al iman keimanan ya tentunya keimanan seseorang akan menjadi kuat ya ketika dia memiliki ilmu senantiasa mempelajari hal-hal yang berkaitan dengan Allah Subhanahu wa taala. Apa saja yang diperintahkan, apa saja yang dilarang, ya. Apa saja yang merupakan ya sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, ya. Dan juga mempelajari tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Berkaitan dengan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah utusannya, ya, utusan Allah Subhanahu wa taala yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk membawa syariatnya. Maka oleh karena itu kita juga harus mempelajari tentang syariat yang dibawa oleh Rasulullah yaitu tentang agama Islam ini ya. Maka para ulama ya telah membuat ya hal-hal yang berkaitan dengan tiga, tiga perkara tersebut. Di antaranya adalah beliau Fadilatul Syekh Muhammad Ibnu Abdul Wahab rahimahullahu taala. Beliau membuat suatu risalah atau kitab dengan judul Al-Usulul Salasah yaitu tiga landasan utama ya, berkaitan dengan Allah Subhanahu wa taala, berkaitan dengan rasulnya dan juga berkaitan dengan agama Islam ini dengan dalil-dalilnya. Maka hendaknya seseorang yang menginginkan untuk keimanannya menjadi kuat hendaknya berusaha untuk mempelajari perkara-perkara tersebut. Dikarenakan seseorang yang kuat keimanannya, dia akan lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala dibandingkan seorang yang mukmin namun lemah keimanannya. Wa fi khairun. Namun kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pada setiap keduanya terdapat khairun, kebaikan-kebaikan, ya baik itu yang kuat keimanannya ataupun yang lemah keimanannya ikhris ala ma yanfa'uk wasta'in billah wala ta'jiz maka hendaklah engkau bersemangat ya terhadap apa-apa yang bermanfaat bagimu dan jangan lupa meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala dan jangan ber, berputus asa ya ini merupakan kunci untuk meraih ya kebahagiaan senantiasa berusaha semangat di dalam menjalankan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala, perintah-perintah Rasulnya dan meninggalkan apa-apa yang dilarang. Namun kita juga tidak lupa untuk meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Dikarenakan setiap dari kita, ya, setiap manusia itu dhaifah, lemah, ya. Butuh terhadap pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala, ya. Dan juga sifat manusia ya sering atau mudah berputus asa. Maka Rasulullah ya menasehatkan wala ta'jaz ya dan hendaknya engkau jangan berputus asa. Nah, dikarenakan yang namanya surga Allah Subhanahu wa taala itu dipagari dengan perkara-perkara yang susah ya. Perkara-perkara yang dibenci oleh jiwa-jiwa manusia ya. Berbeda halnya dengan neraka ya yang namanya neraka itu dipagari dengan kesenangan-kesenangan seseorang mudah untuk masuk ke dalam neraka ya karena apa perkara-perkara yang menghantarkan kepada neraka itu perkara-perkara yang disenangi oleh hawa nafsu ya sehingga Rasulullah SAW menyebutkan dalam hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu an huffatin naru bisyahawat wa huffat wa huffat nam wa khuffatil jannatu bil makari neraka itu diliputi atau dipagari dengan asyahwat perkara-perkara yang disenangi oleh hawa nafsu ya oleh jiwa-jiwa kita nah adapun surga nah dipagari diliputi dengan perkara-perkara yang makari yang dibenci ya nah sebagai contoh seseorang yang belum biasa mengaji ya taklim tentu akan merasa berat untuk langsung duduk ya tinggal di suatu masjid ya menuntut ilmu dengan orang-orang yang soleh ya berbeda halnya orang tersebut untuk duduk di pinggir-pinggir jalan ya bermaksiat nyanyi-nyanyi ya ikut ngamen dengan orang-orang jalan ya orang-orang jalanan nah maka ini menunjukkan bahwasanya perkara untuk meraih surganya Allah Subhanahu wa taala itu perkara yang nah butuh kesungguh-sungguhan ya. Karena diliputi dengan perkara-perkara yang makari yang dibenci oleh jiwa-jiwa manusia. Kemudian di antara faedah yang bisa diambil dari hadis yang kita baca tadi, nah disebutkan oleh Fadilatul Syekh Muhammad Ibnu Saleh Al Utsaimin pada hadis tersebut terdapat husnu ta'limir rasuli sallallahu alaihi wasallam bagusnya atau baiknya pengajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam nah dari sisi mana ya dari sisi bahwasanya apabila beliau sallallahu alaihi wasallam menyebutkan suatu perintah nah, atau menyebutkan suatu hukum Zakarot ta'lil beliau menyebutkan alasannya ya sebagaimana dalam hadis tadi ya unzuru ila man huwa asfala minkum wala tanzuru ila man huwa fawqakum wa huwa ajdaru alla tajdaru nam alla tajdaru nikmatallahi alaikum ya disebutkan dalam hadis tadi lihatlah oleh kalian ya di dalam urusan dunia terhadap orang-orang yang lebih rendah tingkatannya dari kalian dan janganlah kalian melihat orang-orang yang dari sisi dunia lebih tinggi daripada kalian. Ya. Apa alasannya? Ya. Beliau menyebutkan bahwa ajdaru. Karena yang demikian itu lebih pantas bagi kalian, lebih mengenakan bagi kalian untuk kalian tidak meremehkan nikmat-nikmat yang telah Allah berikan kepada kalian, ya. Nah, maka disebutkan oleh Fadilatul Syekh Muhammad Ibnu Saleh Al-Utsaimin pada hadis tersebut terdapat bagusnya atau baiknya pengajaran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, dikarenakan beliau apabila nah menyebutkan suatu perintah atau larangan, ya, atau menyebutkan suatu hukum, beliau menyebutkan taklil alasannya. Ya, nah. Dan di dalam menyebutkan taklil alasan padanya terdapat terdapat dua faidah ya walidzikri ta'lil faidatan ketika Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam menyebutkan nam taklilnya alasannya padanya terdapat dua faidah dua manfaat faidah yang pertama ziyadatu tuma'ninah nah pada penyebutan taklil tersebut faidahnya yang pertama akan menambah tumakninah, ketenangan hati, ya. Nah, al-insanu idza 'alima al-hukma wa 'alima hikmatahu yazdadu tumakninatan. Nah, dikarenakan seseorang apabila ya dia telah mengetahui suatu hukum bahwasanya dia diperintahkan demikian atau dilarang demikian ya. dan juga mengetahui hikmahnya mengetahui alasannya ya, yazdadu tuma'ninatan maka ya akan bertambah ketenangan hatinya ya berbeda dengan ya ketika seseorang diperintah dilarang tidak tahu apa alasannya ya tidak tahu nam tujuannya nam, wa in kanal mu'minu sawfa yaslamu li amrillahi wa rasulihi alimal hikmata amlam yaklam. Sekalipun ya. Apabila seorang hamba ya seorang manusia, seorang muslim ya ketika menjalankan suatu hukum, menjalankan perintah Allah dan Rasulnya atau meninggalkan apa-apa yang dilarang, ya. Ketika dia mau melaksanakannya, menjalankannya, ya, dia akan selamat, ya sama saja baik dia apa mengetahui ilahnya alasannya ataupun tidak ya jadi ketika kita ya mungkin belum tahu alasannya belum tahu nah, manfaat tujuan dari larangan atau perintah tersebut yang datang dari Allah dan Rasulnya hendaknya kita nah, tetap melaksanakan ya dikarenakan seluruh yang Allah perintahkan seluruh yang Allah larang begitu juga Rasulnya nah itu pasti mengandung suatu hikmah ya mengandung suatu kemanfaatan ya nah kemudian Faidah yang kedua Bayanu sumuwi asyariah ya. Pada penyebutan alasan atau ta'lil tersebut Terdapat faidah Tentang penjelasan tingginya syariat Islam ini ya bayanu sumuwi syariah penjelasan tentang tingginya syariat atau agama Islam ini wa annaha la yumkinu antah kumabil bil ahkam illa bihikamin iktadat dzalik ya dikarenakan tidak mungkin ya syariat ini ya yang mendatangkan perintah ataupun larangan mendatangkan suatu hukum ya nah tidak mungkin untuk hukum-hukum tersebut perintah-perintah tersebut atau larangan tersebut tanpa ada tujuan tanpa ada hikmahnya ya yang dituntut oleh hukum tersebut ya maka hendaknya kita berkhusnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala ya berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala atas apa-apa yang Allah perintahkan apa-apa yang Allah larang ya Jangan sampai kita apa? menanyakan ya. Kenapa sih Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk bercadar ya, memakai jilbab yang besar ya, menutup aurat kita? Apa manfaatnya? Apa faedahnya ya? Mungkin ketika seseorang belum tahu apa manfaatnya, belum tahu hikmahnya ya. Hendaknya ketika datang perintah tersebut kita berhusnubon pasti ada apa? hikmah dan manfaat di balik itu ya. Nah, Wallahu taala a'lam bisawab wa barakallahu fikum ya. Mudah-mudahan ya dengan adanya penjelasan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini adanya bimbingan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nah dengan bimbingan jalan atau cara untuk meraih kebahagiaan kita bisa menjalankannya sehingga kita bisa mendapatkan kebahagiaan sebagaimana yang dituntunkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Cukup sekian apa yang bisa kita sampaikan. Apabila ada kesalahan dan kekeliruannya, saya mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.